Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ali wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul, pasal-pasal dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah Kita sudah menyelesaikan <clears throat> yakni tentang Gus Batu Uhud, perang Uhud. Ya, panjang lebar kita membahasnya. Dan itu terjadi di bulan Syawal. Di tahun yang ketiga, Sebelumnya perang yang besar juga. Apa itu perang Badar? Itu di bulan Ramadan, tahun yang kedua. Satu tahun berikutnya lebih satu bulan ya bahkan belum ya lebih satu bulan di Syawal tahun yang ketiga terjadi perang Uhud ya demikian para ulama juga menyebutkan seperti Ibnu Qayyim rahimahullah di Zadul Maat panjang lebar beliau sebenarnya panjang lebar di juz yang ketiga tentang hikmahnya perang yakni Uhud ini Masya Allah Beliau sebutkan di antaranya adalah apa? Ta'rifuhum su'a akibatil maksiyah. Di antara hikmahnya perang Uhud itu adalah agar para sahabat tahu radhiyallahu anhum ajmain jeleknya. Demikian kita juga mengetahui jeleknya akibat dari kemaksiatan. Ya, waktu itu mereka turun dari Gunung Uhud. Kemudian juga hikmat Allah, hikmah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah terhadap para rasulnya dan para mengikutnya. Jarat bi anna ayudalu marrah wa yudalu alhim ukhra. Itu adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Ya. Lakin takunu lahum akibah. tetapi akibat akhirnya kemenangan untuk orang beriman. Paham? Jadi hikmahnya dari perang Uhud ini adalah apa? Mereka tahu, kita semua tahu bahwa kadang-kadang orang itu di atas, kadang itu di bawah. Mesti tidak bisa tidak. Ya batil kalau ayam nudawila bainan nas. Demikian hari-hari kami bergilirkan di antara manusia. Ya, tetapi Lakin takunu lahum akibah. Tetapi akibatnya akhirnya itu adalah apa? Untuk orang-orang yang beriman. Ya. Kalau mereka itu selalu terus-menerus dalam keadaan kemenangan, ya. Maka masuk di situ orang mukmin dan selain mukmin kan demikian. Kalau menang terus setiap kali menang itu setiap peperangan mesti menang, setiap sesuatu mesti menang, berhasil. Maka masuk dalam Islam orang yang beriman dan tidak beriman kan demikian. Ya, demikian. Itu hikmahnya. Kemudian ketiga juga Ibnu Qayyim menyebutkan An min alami rusul. Ini termasuk tanda-tanda rasul. Karena waktu itu Hirokel hadis yang sahih Bukhari Muslim juga, ketika berbicara dengan Abu Sufyan ketika belum masuk Islam, Hal kotal tumuhu, apakah kalian memerangi Nabi ini, ya Nabi Muhammad? kala na'am. Abu Sufyan mengatakan iya. Bagaimana peperangan, peperangan kalian? Qala Abu Sufyan mengatakan sijal. Silih berganti. Yudalu alaina al wanudalu wa nudalu alaihi Kadang-kadang dia menang terhadap kami, kadang-kadang kami menang terhadap dia. Walaupun kemenangan banyak untuk kaum ini kan itu. Di perang Uhud itulah yang kalah. Tapi demikian hikmahnya. Ya, kalau maka berkata Hirokal, kadalika rasul, tubtala, demikian para rasul dicoba kan itu, dicoba. Tidak mesti menang terus, dicoba. Namanya rasul itu dicoba sampai kemudian Nabi sallallahu giginya patah, bayangkan. Terluka wajahnya. Ini kan sesuatu yang berat. Kita ini bagian terhormat wajah. Gigi sampai patah. Itu berapa ini sangat dahsyatnya ya, demikian. Demikian juga diketahui di situ orang yang jujur, demikian juga orang yang munafik. Dan banyak sekali di sini Ibnu Qayyim menyebutkan permasalahan ini, tapi kita sudah cukupkan bahasan karena sudah lama membahas perang Uhud. Berikutnya faslun, pasal berikutnya Ghazwatu hamro Asad. Perang hamro Al-Asad. Hamra Al-Asad yaitu adalah Maudi ala tariqil Madinah. Yaitu tempat yang ada antara Madinah dan Mekah. Yub'adu anil Madinah sama samaniyah amyal. Jauhnya dari Madinah itu 8 mil. Kalau 1,3 kilo berarti 8 kali 1,5. Ya mungkin sekitar 12 kilometer dari negeri Madinah. Dekat dari Madinah. Ini barang Hamro al-Asad. Hamro al-Asad itu suatu tempat. Ini adalah setelah perang Uhud. Disebutkan waktu itu oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, mereka waktu itu ada perasaan bahwa orang-orang musyrik kafir Quraisy telah waktu itu mengalahkan kaum muslimin kan demikian. Mereka akan menuju Madinah untuk kemudian menawan perempuan-perempuan, ya, mukminah-mukminah ditawan dan sebagainya. Akhirnya Nabi Alaihi Wasallam menganjurkan perang ini. Kalau rahmatullah ini berkata Ibnu Katsir rahimahullah Jangan sampai kita salah. Ada tadi Ibnu Qayyim, ini Ibnu Katsir. Ini bukunya Ibnu Katsir. Walamma asbaha yaumul maka ketika perang Uhud <clears throat> yang setelah selesai dari perang Uhud, Nada Rasulullah SAW al-muslimin ila Uhud fi talabil udu. Rasul SAW mengajak kaum muslimin untuk berangkat, untuk berdiri, mencari musuh. Irhaban lahum untuk memberikan rasa takut mereka. Yang eh, gini kami masih punya kekuatan ini. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan perang Uhud tetap yang menang kaum mukminin. Karena waktu itu mereka dikejar, ternyata mereka lari orang-orang kafir Quraisy. Di sini untuk apa? Memberikan takut kepada mereka. Wadi Goswah Hamra Al-Asad. Ini adalah namanya perang Hamra Asad. Ini setelah perang Uhud langsung. Ya, Uhud bulan Syawal, tahun yang ketiga. Wa amara alla yakhruj ma'ahu ila man hadra Uhudan. Dan Nabi merintahkan untuk tidak keluar bersama dengan beliau kecuali yang ikut perang Uhud, yang hadir perang Uhud. Falam yakhruj illa man syaida Uhudan. Maka tidak ada yang keluar ya kecuali orang yang mengikuti perang Uhud, yang mengajar orang-orang kafir Quraisy. Waktu itu dari Madinah, karena Nabi menunggu waktu itu perang Uhud itu Nabi menunggu di Madinah. <clears throat> Maka Nabi SAW mengajak para sahabat yang ikut perang Uhud untuk mengejar mereka. Siwa Jabir bin Abdullah. Jadi semuanya keluar, semuanya ikut yang perang Uhud itu untuk mencari mereka ini ya kecuali Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu fa innahu kana abuhu istakhlafahu fi muhimatihi karena sungguhnya bapaknya yakni Abdullah bin Haram itu telah menunjuk dia untuk menggantikan dia di perkara yang penting darinya yang dia miliki karena sebagian Abdullah bin Haram bapaknya Jabir itu meninggal ya bahkan tidak diketahui jasadnya kecuali tangannya saja jari-jarinya dan waktu itu sudah memberikan wasiat untuk kemudian apa? Jabir mengurusi. Ya, mengurusi ya ini saudara-saudara perempuannya. Sampai Jabir beliau menikah Rodlan Huma dengan perempuan sudah janda. Untuk apa? Untuk mengurusi saudara-saudara perempuannya sehingga mempunyai mempunyai wibawa. Karena kalau menikahi dengan gadis sama-sama gadis, kadang perempuan dengan perempuan meremehkan. Tapi kalau menikahi yang sudah apa menjadi janda, menjadi dia mempunyai wibawa. Ya. Jadi bapaknya telah menunjuk Jabir untuk menggantikan dia dan memang meninggal kemudian ya ayahnya ini. Dan bukan dia punya firasat bahwa akan meninggal. Untuk mengurusi anak-anak perempuannya ini untuk mengurusi saudara perempuannya Jabir ini. Jadi Jabir radhiyallahu anhu tidak ikut. <clears throat> Fakutila abuhu yaumahud. Ya ini karena telah terbunuh bapaknya, bapaknya Jabir, Abdullah bin Haram ini pada perang Uhud fasta'dana Rasulullah SAW fil huruj ila Hamra Asad maka dia minta izin kepada Nabi SAW ya untuk tidak keluar ke Hamra Asad fa'adina lahu maka diizinkan <clears throat> fa'adina lahu yang diizinkan untuk tidak ikut atau al-muslimun kama amarohum sallallahu alaihi wasallam maka kaum muslimin pun berangkat sebagaimana Nabi telah merintahkan disebutkan di Zadul Ma'ad dalam uh, Sahih Bukhari disebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anhuma ya ketika waktu itu uh, mengucapkan la haula wala quwata illa billah ya demikian ini ketika dalam keadaan sempit itu maka mereka mengucapkan kalimat kaum muslimin la haula wala quwata illa billah ini perang Uhud <clears throat> maka kemudian disebutkan <clears throat> kaum muslimin pun berangkat sebagaimana Nabi telah merintahkan Wahum muskalu nabil jaroh Mereka dalam keadaan berat waktu itu sebenarnya dalam keadaan terluka, atau luka-luka mereka. Hatta balagha hamra asad. Ya, walaupun dalam keadaan sulit mereka tetap berangkat. Sampai mereka sampai di Hamra Asad, para sahabat ini. Masih dalam keadaan berat tapi tetap mereka berangkat. Wahya ala samaniya amyal minal Madinah dan dia letaknya ini adalah 8 mil dari Madinah. Padahal Qauluhu ta'ala maka itulah ucapan Allah Subhanahu wa taala yakni di surat Al-Imran ayat yang ke 112 Panjang lebar Allah sebutkan di surat Al-Imran kisahnya perang Uhud. Alladzina istajabu lillahi wa rasul min ba'di ma asabahum qarh lilladzina asanu minhum wa taqaw ajrun adzim. Ya. Alladzina qala munnasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil yaitu alladzina sajabu lillah, yaitu orang-orang yang telah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. War rasul demikian juga rasul. Mimba di ma'sabamul qarah setelah mereka mendapatkan luka-luka. Di perang Uhud mereka terluka, bahkan terbunuh. Ya, banyak di para sahabat, tapi Nabi merintahkan untuk mereka berangkat lagi. Ya, untuk mengejar orang-orang kafir Quraisy, untuk menimbulkan pada diri mereka itu rasa takut, itu termasuk ya politik, siasat ketika perang. Walaupun mereka terluka, tapi tidak mengapa dikejar. Ya, walaupun mereka dalam keadaan berat. Nanti kan kafir Quraisy merasa, oh ternyata mereka masih punya kekuatan kan demikian. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika waktu itu Nabi meninggal, Abu Bakar menjadi khalifah dan Nabi telah memerintahkan Usama untuk menyerang yakni orang kafir. Dan waktu itu butuh di Madinah kekuatan karena ada orang munafik dan sebagainya. Tapi Abu Bakar tetap karena itu perintah dari Nabi SAW, Usama dan pasukannya tetap dan hikmahnya banyak. Hikmahnya adalah apa? Oh ternyata berarti di Madinah masih ada pasukan. Masih ada kekuatan. Ya karena pasukan Usama itu tetap berangkat dan tidak ditarik mundur. Demikian juga di sini. Nabi merintahkan mereka untuk mengejar orang-orang kafir Quraisy untuk menimbulkan pada diri mereka itu rasa takut. <clears throat> Setelah mereka mendapatkan korh, yakni luka lilladina asanu minhum untuk orang-orang yang berbuat baik di antara mereka wattaqau dan bertakwa ajrun adi mendapatkan pahala yang besar. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala wa marra Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai dan melewati Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, atas Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabi dan para sahabatnya. ajarahu. Ya, maka Nabi memberikan perlindungan kepada dia hatta balagha Abu Sufyan wal musyrikin bi Rauha. Ya sampai ya menuju Abu Sufyan demikian juga orang-orang musyrikin di Rauha, suatu tempat di Rauha. <clears throat> Fa akhbarhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu qad kharaju fi talabihim. Maka dia pun mengabari mereka sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah keluar untuk mengejar mereka Fafatta dalika fi adoi Quraisy. Bukan fatta dalika fi adoi Quraisy, Yani orang-orang Quraisy ini ungkapan bahasa Arab. Fatta dalika fi Ini Yani mereka menjadi tercerai-berai. Maka orang-orang Quraisy pun tercerai-berai karena mengetahui ternyata apa? Ada kekuatan kaum muslimin malah mengejar mereka kan. Wa kanu aradu aruju ilal Madinah. Sebenarnya orang kafir Quraisy itu ingin kembali ke Madinah. Setelah perang itu ingin masuk Madinah untuk Ya ini menawan dan sebagainya perempuan-perempuan kan sudah kalah demikian. Tapi mendapatkan kabar bahwa mereka mau dikejar oleh orang-orang kaum muslimin. Maka mereka pun bercerai-berai. Ya. Fasanahum dalika. Maka membuat mereka itu apa? Mundur, berbelok. Ya demikian itu wastamaru rojiina ila Makkah. Dan terus-menerus mereka akhirnya kembali ke Mekah. Ya, demikian termasuk yakni tipu daya. Al-harbu hid'ah. Ya, peperangan itu adalah tipu daya. Demikian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka terluka, tapi tetap berangkat untuk mengejar mereka. Seakan-akan, seakan masih punya kekuatan. Akhirnya orang kafir Quraisy menjadi apa? Menjadi tercerai Akhirnya mereka kembali ke ke Mekah. Ya demikian. <clears throat> Jadi waktu itu Nabi SAW memberikan perlindungan kepada Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai ini untuk apa? Ya memberikan perlindungan untuk sampai kepada Abu Sufyan. Ya akhirnya mengabari mengabari para bahwa Nabi SAW dalam keadaan mengejar mereka. <clears throat> Kemudian wadafara sallallahu alaihi wasallam bin Muawiyah bin Mughirah. Akhirnya Nabi SAW berhasil menangkap Muawiyah bin Mughirah bin Abil As. Ya, ketangkap. Setelah mengejar itu dapat satu orang musyrik Muawiyah bin Mughirah bin Abi As. Fa umira bi darbi Unukahu sobron. Kemudian diperintahkan, Nabi merintahkan untuk apa? Untuk memukul lehernya. Sobron ini dibunuh. Ya. Wahwa walid Aisyah. Ya, kemudian Ibnu Qasir menambahkan, siapa ini Muawiyah bin Mughirah? Ini adalah wahwa walid ini bapaknya Aisyah. Aisyah siapa? Umi Abdul Malik bin Marwan. Ini ibunya Abdul Malik bin Marwan itu nanti menjadi khalifah dari keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi nanti Muawiyah bin Abi Sufyan ketika Nabi meninggal setelah Khulafa Rasyidin menjadi khalifah. Nanti punya keturunan namanya Abdul Malik. Abdul Malik ini punya ibu namanya Aisyah ini tadi. Yang bapaknya itu adalah Muawiyah bin Mughirah yang dibunuh ini. Falam yuqtal fiha siwahu. Tidak dibunuh di perang Hamr Asad ini kecuali Muawiyah bin Mughirah ini saja. Ya demikian. Ini selesai perang Ghazwatul Hamra